وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد حضرين سكاليان جماعة نجيان مسجد الإرشاد الإسلامية kota Kediri yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini malam yang ke-23 di bulan Jumadil Ula, kita bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan dalam majlis yang mulia ini dalam rangka kembali wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. dengan mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam niatan saling ingat mengingatkan nasihat menasihati dalam kebaikan dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kita memohon, kita meminta dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini semoga apa <clears throat> Semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini, semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini diridhai dicatat dan diterima oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian kita lanjutkan kembali membaca beberapa hikmah yang disebutkan oleh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Allahul Bayan mengenai hikmah yang beliau sebutkan dari kisah Ashabul Uhdud. Yang pertama kita ulang sedikit bahwasannya ilmu sihir itu ilmu yang bisa dipelajari. Sebagaimana sihir ini dipelajari oleh kedua orang Harut dan Marut yang mereka mengajarkan kepada manusia ilmu ilmu sihir. Tetapi tetap kita ingatkan sekali lagi sebagai penekanan hukum mempelajarinya dan hukum mengajarkannya serta hukum meng mengambil manfaat darinya hukumnya haram dan orang yang dihukumi kafir orang yang dihukumi kafir jadi hati-hati yang sekarang masih punya ilmu kebal segala macam buang-buang-buang ya sebelum meninggal dunia nanti yang pakai gelang-gelang yang dianggap gelangnya ini wah ini kalau tidak pakai gelang ini nanti saya bingung, tidak tahu arah. sudah Bismillah, tawakal ala Allah, Allahu Samad. Kita bergantung hanya kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan di sini bisa terjadinya tercampur antara al-haq dan batil. Bisa tercampurnya antara al-haq dan batil. Sebagaimana anak kecil yang diperintahkan belajar sihir oleh raja di zamannya, itu ketika lewat di depannya guanya ahli ibadah, dia juga belajar tauhid di sana. Dia belajar tauhid, selesai belajar tauhid, belajar sihir. Begitu terus tiap hari sampai ketika ilmunya semakin banyak, dia mulai mengerti dan diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati di sini pentingnya ilmu. Biar kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang ketiga, boleh jadi adanya yang namanya karomah Perkara-perkara di luar batas manusiawi Karomah di sini didapatkan oleh gulam anak kecil dalam cerita ini di mana dipanah berkali-kali sama raja tidak kena. Ketika dilempar dari atas gunung, justru orang yang mau melempar yang jatuh. Ketika dihanyutkan di lautan, justru mereka yang terjatuh dari perahunya atas pertolongan dari Allah. Tapi sekali lagi karomah bukan untuk bahan pamer. Gitu ya. Kalau ada orang pamer karomah, nih lu, lihat. Ya. Nah, Batu remuk jadi pasir. Bantuan jin, ya. Tidak usah khawatir. Jin. Bacakan ta'awud, bacakan ayat kursi, insyaallah lari jin. Kemudian yang keempat, ini cerita ini menunjukkan bahwa anak kecil itu hatinya lebih dekat kepada ahli ibadah dibanding kepada tukang sihir. Kenapa? Ketika dia berdoa kepada Allah mau ngelempar kerbau tadi, ini cepat aja karena sekedar mulai. Ngelempar kerbau dia bilang, "Ya Allah, kalau urusannya ilmunya ahli ibadah yang lebih benar, maka jadikan batu ini bisa menghancurkan kerbau itu." Jadi yang dia berdoa di sini yang disebut namanya ahli ibadah, bukan tukang sihir. Di sini menunjukkan bahwa ada kecondongan anak ini kepada ahli ibadah yang menunjukkan di sana bahwa kebaikan itu kecondongan hati setiap manusia. Menunjukkan pula bahwa hati ini tidak bisa dibohongi. Sudahlah, kalau kita benar, kita salah, hati ini pasti tahu. Cuma kadang-kadang kita ini membohongi diri sendiri. <clears throat> Hatinya tahu, ini tidak pantas. Tidak boleh saya begini. Masa saya kok begini sama orang lain? Masa saya mencurangi dia? Masa saya mengurangi barangnya dia? Itu hatinya ngomong. Ini menunjukkan terbukti pula dalam gulam anak kecil ini. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia yang disebutkan namanya ahli ibadah. Yang berikutnya, yang kelima, pengakuan dari guru seorang alim terhadap keilmuan anak kecil tadi. Dia mengatakan kalau sekarang makom kamu lebih tinggi dari saya. Jadi ini guru yang baik ya. Sebagaimana al Malik Ibnu Anas memerintahkan Al-Imam Syafi'i untuk belajar kepada Rabi'ah Ar-Ra'i Ibnu Farruh. Jadi Imam, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Setelah Imam, Imam Malik merasa ini muridnya sudah top, maka dia bilang pergilah ke suatu tempat cari di sana namanya Rabi'atur Rai. Itu teman sejawatnya Imam Malik. Itu sering kirim-kiriman surat. Kalau Rabi'atur Rai ngirim surat ke Imam Malik, pulangnya dikasih emas rantan sama Imam Malik itu para ulama ya jadi tidak pelit sama temennya itu jadi senantiasa bertawasul saling mengeratkan hubungan kalau zaman dulu lewat surat ketika datang suratnya dititipi karena Imam Malik tinggal di Madinah maka Imam Malik bilang sama yang nitipi tadi, sama yang dititipi, nanti kalau mau pulang mampir sini lagi. boleh surat balasan dari Imam Malik kepada Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i ini ulama yang ditinggal bapaknya selama 27 tahun dididik sama ibunya tok. Bisa jadi ulama. Itu yang kemarin kita sebutkan di Paris Sudah? Maka ini guru yang benar ya. Kalau memang muridnya lebih lebih pintar dia akui, bukan malah dikembosi Oh, kamu belum saatnya, kamu belum boleh, belum sampai makomnya enggak. gitu caranya ya. Jadi kalau memang dia lebih memiliki murid yang lebih pinter dan itulah kesuksesan guru ya. Guru itu baru sukses kalau dia bisa mencetak anak-anak didik yang lebih mengungguli dia. Itu sukses. Dan tidak perlu iri-irian di sini. Tidak perlu apa? Tidak perlu gengsi gengsi dulu dia murid saya itu. Termasuk sekarang dia di depan saya. Tidak perlu. Karena ilmu itu Rasulullah bilang apa? Dhalatul mu'min. Barang hilangnya orang mukmin. Dimanapun dia mendapatkannya, dia yang paling berhak untuk mengambilnya. Maksudnya apa? Dari siapapun kita ambil. Yang penting itu kebaikan, itu kebenaran, maka orang Islam yang lebih berhak untuk mengambilnya. Tidak peduli orang kafir yang nemuin, tidak peduli. Punya kami itu. Jadi orang Islam harus pede, jangan minder. Yang keenam, ibtila doa tu ilallah wa wujubi sabri alaih. Wajibnya bukan wajib, pasti adanya ujian untuk orang-orang yang di jalan dakwah. Oh, ini teman dari Hang FM ini. Barusan cerita kalau ini malam ini mau pulang radionya diancam sama masyarakat setempat. Ya itulah dakwah ini, tidak usah khawatir sudah aman. misalnya gitu gitu toh. Dan dari dulu ya begitu hidup ini kalau tidak ada setannya tidak seru. Kalau tidak ada musuhnya tidak kuat kita. Justru dengan adanya musuh itu kita semakin kuat, minta tolongnya kuat sama Allah, kita pasrah sama Allah, kita benar-benar minta pertolongan kepada Allah. Kalau semuanya sama, Allah sendiri mengatakan apa? Kalau aku mau, aku jadikan kalian semuanya ini ummatan wahidah, satu umat Islam semua. Tapi Allah tidak mau. Fakhtalafu dibuat beda-beda sama Allah tujuannya apa? Saling menguji satu dengan yang lain. Adanya orang ini ujian buat kita. Dan adanya kita itu juga ujian buat mereka. Sabar apa Kan begitu. Nah, makanya di sini Orang-orang yang berdakwah pasti mendapatkan ujian dan wajibnya bersabar ketika ujian itu datang. Yang ketujuh, menyandarkan perkaranya kepada Allah. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan dulu, oh, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Yang kedelapan, menolak ganjaran duniawi. Ketika perdana menterinya raja yang matanya buta datang minta disembuhkan, bawa puluhan ekor kuda beserta semua isinya perhiasan semua. Anak kecil tadi bilang apa? Bukan itu yang tak minta. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, iman toh sama Allah, insya Allah tak doakan mata kamu disembuhkan sama Allah. Ditolak kuda-kuda yang banyak dari tolak Ini menunjukkan bahwa kalau mau jadi dai, itu dunia sudah lepas dari sini. Lepas sudah. Tidak ada. Kalau anda mau jadi mubalek, mau jadi dai, mau jadi juru dakwah, masuk kepinginnya rumah mewah, punya nanti mobil sport, punya itu masih eceng-eceng gitu dan tidak akan nyambung, tidak akan pernah nyambung, tidak akan, tidak akan masuk, tidak akan. Karena sesuatu yang kita cari di jalan dakwah ini bukan dunia tapi akhirat. Maka hati-hati ya, itu ujian. Kemudian yang ke sembilan menunjukkan di sini rukun asli fi qadiyyati tawassul pondasi yang sangat kuat dalam bertawasul. Apa pondasi yang kuat? Dibina dari iman yang kuat. Itu baru. Ini imannya belum kuat terus tawasul tawasulan. Kita ini kan mau ngarahnya kepada Allah. Cuma kita perlu kabel. Perlu apa? Perlu kabel yang mengantarkan doa kita ini sampai kepada Allah. Mana mungkin kabelnya akan manfaat selama hubungan kita dengan Allahnya tidak nyambung. Mana mungkin kabelnya akan membawa manfaat Padahal kita sama Allah saja tidak kenal Ya percuma punya wasilah sebanyak apapun sama Allah tidak kenal ya percuma. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujaha. Senantiasa menjaga Allah, memperhatikan aturan Allah, maka Allah akan kenal sama kita. Ta'araf ila Allah fil ya'rifka fi shiddah. Kemudian yang kedua mengenai rukun yang asli yang sangat kokoh dalam bertawasul selain beriman kepada Allah dengan doa. Iman dan doa. Yang ke-10 menunjukkan kebodohan raja yang telah tertutupi hatinya, telah tertutupi akal sehatnya dengan kezaliman dan kesyirikan yang ia lakukan. Dengan apa kok menunjukkan kebodohan raja? Ketika perdana menterinya datang, matanya sudah bisa melihat, rajanya bilang apa? Oh hebat kan saya bisa nyembuhin kamu tuh. Ini tidak apa ngapain kok nyembuhin. Ini tiba-tiba perdana menterinya datang, matanya bisa melihat, nggak pakai tongkat, dibilang anak yang nyembuhin kamu. Itu menunjukkan kebodohan. Dan melok lapo-lapo ketika muncul waktunya pujian dia minta dipuji. Ini kan tidak pantas. Tidak boleh seperti itu ya. Itu menunjukkan kebodohan. Tidak ikut ngapa-ngapain. Ketika ada bagusnya, dia yang tampil paling depan. Ini memalukan ini ya. Yang ke-11 dan yang terakhir yang kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, ini al-luju ila al-ulf wal batash 'inda al-ajzi 'an iqlaq al-ifham. Ini cara kekerasan itu biasanya muncul untuk orang-orang yang akalnya ada jalan. Jadi pakai cara kekerasan ini biasa saja itu mau bakar, mau diboykot itu biasa itu. Pokok kekerasan itu akan muncul dari orang-orang yang akalnya lemah. Jadi kalau orang yang akalnya sehat, jauh sekali dia menggunakan opol itu jauh. Buat apa capek-capek? Yakinkan orang lain dengan ketajaman pikiran kita. Yakinkan orang lain dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau orangnya yakin, kita tidak perlu main opol. Opol itu terakhir juga jihad di sabilillah. Maka di sini disebutkan orang yang gampang melakukan kekerasan itu menunjukkan kelemahan akal, akalnya lemah. Raja ya, tidak punya cara lain juga menghentikan anak kecil ini. Bagaimana dibunuh tidak bisa. Akhirnya wis yang beriman sama dia bakar semua di dalam parit. Kemudian yang baru pada malam hari ini yang ke-12 Muntah al-qaswa wal ghilqa fi nashr al-insan biduni hawajah. Dalam cerita ini menunjukkan bahwasannya manusia ini bisa melakukan kejahatan yang paling kecil yang tidak ada peri kemanusiaannya sama sekali. Itu manusia bisa. Manusia bisa. Maka jangan merasa aman dari manusia ini, bahaya manusia ini. Jadi manusia itu sudah kepentok. Jangankan cuma sekedar menghina, memfitnah, apa menakut-nakuti, menteror, bukan cuma itu, membunuh berani. Bukan cuma satu yang dibunuh, sak kampung, sak kampung parit besar, menyalakan api, yang beriman dimaksudkan Bayangkan, itu manusia. Bisa sampai sejati Yang ke-13, muntah sabar Wa'adah merujuk ruju' anid Cerita ini pula menceritakan kesabaran yang luar biasa. Itu lihat orang-orang itu. Kalau masuk sini, kalau tetap beriman, masuk. Kalau tetap beriman, tak bakar. Tapi kalau mau meninggalkan iman, maka kalian selamat. Coba perhatikan, ada yang meninggalkan imannya ada saat itu. Dalam cerita sahabat Ukhdur. Tidak ada. Bahkan terakhir seorang ibu punya anak kecil sedang disusui Anak kecilnya bilang apa? bukti ya umma fa innaki alal haq. Tetap wahai ibuku, tetap sing kuat. Kamu itu sesungguhnya berada di dalam kebenaran. Perhatikan, tidak ada yang mundur. Nah, sekarang di sini kemudian Al-Imam Al-Fakhul Razi menyebutkan dalam kitabnya ayat ini menunjukkan bolehnya kita untuk mengorbankan diri dalam mempertahankan iman dan itu afdol itu yang afdol tapi kalau tidak kuat boleh pura-pura kafir akan tetapi hatinya tetap beriman sebagaimana kejadian keluarga Al Yasir bapaknya meninggal ibunya meninggal Sumayyah. Sumayyah ini awal syahid, syahid pertama dalam agama Islam. Tanya sama Sumayyah sana, apa yang bikin dia berani mati syahid? Coba? Belum ada orang mati syahid dia dulu. Apa yang dia dapatkan ketika dia meninggal seperti itu? Dicocol mulai kepalanya keluar di kemaluannya. Diputus dulu tangan kanannya baru tangan kirinya. Baru kemudian kaki kanan kemudian kaki kiri baru dibunuh. Tanya sama Sumayyah itu, radhiyallahu taala anha warḍaha. Kenapa kamu berani seperti itu wahai Sumayyah? Tanya sama dia, Rasulullah bin Arba, "Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Sabar. Karena sebentar lagi tempat kalian adalah surga. Itu yang bisa bikin dia sabar. Kalau cuma dunia ini sekedar dicucuk matanya, ditarik kukunya, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya itu. Nanti kita masuk surga, itu Allah datangkan orang yang paling sengsara di dunia ini. Paling sengsara sudah. Tidak pernah bahagia sekecil apa pun tidak pernah. Dicelupkan sekali tok ke dalam surga. Sekali celup, plum, surga. Diangkat lagi. Ditanya, pernah merasa kesusahan ya? Orang tadi bilang apa? Demi Allah saya tidak pernah susah. Pada di dunia tidak pernah tidak pernah bahagia ini orang. Tapi dicelupkan satu kali celup itu melupakan semua kesusahan dunia. Nah makanya dunia ini tidak ada apa-apa ya, hadirin. Itu boleh. Maka kalau afdolnya perjuangkan sampai mati. Afdol. Tapi jangan konyol. Lihat. Ya. Beda antara orang berani mati dengan orang konyol. Kalau kita tidak mau konyol. Afdolnya perjuangkan sampai mati. Kalau dari kalau tidak kuat atau punya pertimbangan lain untuk kemudian kita dakwah berikutnya, maka ambil kemungkinan kedua. Pura-pura kafir tapi hatinya tetap beriman. Itu yang ke-13. Yang ke-14 ijabatu da'watul ghulam wa nusratillahi li'ibadihi mu'minin. Diterimanya doanya anak kecil tadi berkali-kali. Ketika mau dilempar ke dari atas gunung, doanya dikabulkan. Mau dilemparkan dari atas perahu, doanya dikabulkan. Ketika raja mau manah dia, doanya sama Allah juga di dikabulkan. Itu menunjukkan apa? Para pejuang di jalan Allah doanya makbul. Tidak usah takut. Para pejuang di jalan Allah, para dai yang mukhlis, yang ikhlas. Bukan dai cuma bodoh cari tenar, cari bulu, cari jamanda. Yang mukhlis untuk menegakkan agamanya Allah, mengajarkan manusia Islam yang benar, itu doanya sama Allah diterima. Wa nusratil mu'minin dan pasti sama Allah ditolong wa haqqun alaina nunjil mukminin menjadi kewajiban kami kata Allah menolong orang-orang yang beriman menjadi kewajiban kami yaitu Allah untuk menolong orang-orang yang beriman kemudian yang ke empat belas yang ke lima belas ini cerita menunjukkan kepada kita bagaimana seorang muslim mengorbankan jiwanya untuk dakwah di jalan Allah korbankan jiwanya buktinya apa ini anak kecil selamat dari gunung kalau dia mau cari hidup dia tidak akan kembali ke raja dia akan pulang kabur ya kan tapi tidak selamat dari lemparan gunung dia kembali ke istana dia ngomong sama rajanya apa eh raja hilang semua itu ajudan kami saya selamat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma cari selamatnya tok anak ini, cari enaknya tok, dia kabur. Tapi dia punya angan-angan besar di otaknya. Saya harus mendakwahkan agamanya Allah. Maka dia mau sekali lagi dilempar ke laut. Dan dia mau dibunuh di depan masyarakat banyak. Yang penting endingnya pas. Endingnya apa? Semua orang bakal beriman. Maka ketika dia dipanas sama raja, Bismillah, Rabbi hadal gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan yang anak ini sekali panah langsung kena pipi kanan dan langsung mati anak itu langsung semuanya saat lapangan masuk masuk Islam. Bayangkan. Jadi berjuang. Jangan kalau ada ceramah maju paling depan, wayai kerja paling dulu. Komandan. Waktu ceramah paling depan, waktu jihad paling belakang. Anak mati yang terakhir, anak kan ngatur. kali malu malu ini tuh Soalnya ceramah di depan, perjuangan juga di depan tunjukkan gitu loh. Insya Allah antum mati, tidak ada yang rugi orang-orang itu. Apa orang kenal aku emang Ustadz Rifima tidak ada? Salah, tidak sama moyo-moyo ya, biasa saja. Masih banyak yang lainnya gitu loh. Jadi jangan takut. Kemudian ketika perjuangan yang membutuhkan sesuatu yang memberikan harus pengorbanan, mundur dia. tuh ya, saya kan saya kan dakwahnya lewat ceramah. Dakwah lewat jihad inti saja. Nanti yang lain juga boleh. Kalau anak mati nanti yang ceramah siapa? La ilaha illallah. Sudah. Kemudian yang ke-17 Ithbat dalalatu al-qudrah al-ba'd, menunjukkan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Dalam artian apa? Di cerita ini disebutkan Ashabul Ukhdud dibunuh semuanya oleh oleh raja di zaman itu kan, dibakar semuanya. Dan subhanallah jasadnya anak ini masih ada sampai zamannya Khalifatul Mukminin, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab masih ada darahnya masih basah. Di zamannya siapa? Umar. Padahal cerita ini terjadi itu pertengahan antara zamannya Nabi Isa sama zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahun pertengahan, ratusan tahun sebelum Rasulullah diutus. Tapi di zamannya Umar ibn Khattab jasadnya anak kecil bulan tadi masih utuh, masih ada. Bayangkan. Sekarang ada apa enggak? Wallah alam tahu. Kemudian yang berikutnya menunjukkan cerita ini kepada orang-orang kafir Makkah untuk menunjukkan kepada mereka kalaulah kalian tidak mau beriman kepada Allah maka Allah tidak butuh kepada keimanan kalian dan Allah menunjukkan kekuatan Allah kepada ahlu Makkah bahwasannya Allah bisa menyelamatkan si gulam dalam cerita ini yang terakhir yang ke-20 bisanya seorang bayi berbicara ketika ia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita pada surah Al-Buruj. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini ayat yang keenam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka di sini para ulama tafsir berbeda pendapat, bingung mereka ketika mereka saat itu sedang duduk. Yang duduk di sini pembesar-pembesar kerajaan di zaman itu yang menyaksikan penyiksaan orang-orang yang beriman atau yang duduk di sini orang-orang yang beriman. Nah, maka Al-Imam Asyibiti memilih pendapat yang pertama. Yang duduk di sini adalah orang-orang yang menyiksa kaum muslimin. Sehingga perhatikan ya, kerasnya hati mereka orang dibakar itu seperti nonton pasar malam. Jadi mereka para pembesar itu menyaksikan. Nah, ayo satu masuk, satu lagi masuk, satu masuk, beriman dah, tetap beriman masuk. Begitu disaksikan. Bayangkan betapa kerasnya hati mereka itu ya. Idhum 'alaiha qu'ud wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud bukan cuma duduk duduk sambil syuhud itu bukan sekedar ra'i kalau ra'a ya apa itu melihat biasa kalau syuhud bersaksi itu delok penuh konsentrasi melihat dengan penuh konsentrasi itu sebagai penghinaan mereka kepada orang-orang yang beriman nah apa dihina di dunia ini tapi kelak kita di yaumil qiyamah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian إذ هم عليها قعود أي حضور يشاهدون إفراط المؤمنين mereka hadir untuk menyaksikan dibakarnya orang-orang yang beriman wahada ziyadatun fit tabkiti bihim dan ini menambahkan kejahatan mereka menambah kejahatan mereka id yarawna hadha al-manzar bi a'yunihim wa lam yashfaqu bihim wa lam ya'tabiru bi thabatihim Dan ini menunjukkan keburukan mereka ketika mereka menyaksikan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Dan sama sekali mereka tidak punya belas kasihan. Itu menunjukkan ya. Kalau orang kafir tidak punya belas kasihan. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Maka banyak sekali diskusi yang kita lihat ya. Diskusi kemanusiaan. Diskusi hak asasi manusia Eh, jangan sok ngomong hak asasi lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 40 peperangan di zamannya Rasulullah itu selama 10 tahun Rasulullah ada di Madinah 27 pasukan bareng Rasulullah yang 20 udah pakai Rasulullah Ghazwa Wasariyah itu 47 sekitar itu yang meninggal dari dua pihak itu tidak lebih dari 2000 Silakan buka kitab sejarah peperangannya Rasulullah selama 10 perang 10 tahun antara dua pihak ini 47 peperangan yang mati tidak sampai 2000 dari dua pihak. Sekarang pasukannya orang-orang koalisi Amerika CS ini ke Irak, ke Afghanistan sudah berapa yang mati? Nah, jadi siapa yang lebih mengerti kemanusiaan dibanding kita atau mereka? Siapa yang mengerti kemanusiaan? Kok sok mau menghargai hak asasi manusia? Kalian dalam sehari bunuh ratusan orang itu. Dan nah, sementara Rasul kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 47 peperangan, 47 selama 10 tahun dari dua belah pihak korbannya tidak sampai tidak sampai dua 2000. Jadi kalau mau ngomong ham, jangan mengguri orang Islam tentang tentang ham. inti yang belajar sama kita, gitu ya. Kalau mau belajar ham. Maka di sini mereka tidak sama sekali memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang beriman yang oleh mereka dibakar. Sekarang yang penting ini, ayat yang ke-8. Wa ma minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Dan tidaklah mereka itu naqam. Naqam itu artinya menyiksa, membunuh, menyakiti. Yang takim, membalas. Wa ma minhum tidaklah mereka raja dan kroni-kroninya itu melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang beriman illa kecuali dikarenakan orang-orang itu beriman kepada Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hamid yang Maha Mulia. Nah, ayat ini dalam ilmu tafsir disebutkan sebagai uslub al-madah bima yushad dzan. Uslub al-madah bima yushad dzan ini seakan-akan memuji eh, Memang ini pujian Yang seakan-akan menghina Pujian seakan-akan menghina Begini Kamu tidak dibunuh kecuali karena kamu beriman Contoh yang paling gampang begini Dia itu tidak dipecat dari kantornya Kecuali karena dia jujur Itu kan seakan-akan menghina Tapi pujian buat dia Karena kamu jujur maka kamu di, dipecat Seakan-akan menghina. Kamu loh udah dipecat dari kantormu kecuali karena kamu jujur. Dan inilah zaman kita sekarang. Orang yang jujur itu jadi musuh bersama. Ya, sering kita bilang kan di majelis kita, orang jujur itu jadi musuh. Jadi musuh bersama. Dimusuhi, dikucilkan, kalau perlu ditendang bareng-bareng. Cari caranya biar bagaimana biar di kantor ini tidak ada yang rusuh. Tidak ada yang ganggu kalau kita mau korupsi. Tidak ada yang ganggu kalau kita mau kong kali kong. Orang yang beriman, yang benar imannya dirusak. Sementara mereka yang merusak akhlak dibayar dengan bayaran tinggi. Orang-orang beriman itu dirusak. Sempat ada postingan di Facebook di mana beberapa waktu yang lalu kan ada penangkapan terduga teroris. Tangkap daerah jauh sana. Kemudian dua hari berselang ada seorang akhwat keluar belanja di Melijo depan rumahnya persis Melijo yang sepeda motor ten keluar gambar perempuan bercadar ini keluar kemudian ada ibu-ibu bilang apa dan itu sama dia diposting di Facebook dan bagus ya kita tahu gitu, bagaimana orang Islam di Indonesia ini tuan rumah tapi dikucilkan pejuang kita tuh muslim semua Mana ada pejuang orang Kristen mana? Mana ada pejuang orang Buddha mana? Mana ada pejuang orang Katolik mana? Tidak ada. Muslim semua pejuang kita ini. Sudah ibu tadi keluar, ketika si Fulana ini jalan mau ke melijo tadi, ngerti melijo ya? Aku letek, ya, ya aku tega gitu kan. Ya. Sampai dia bilang apa? ini jangan-jangan istrinya teroris yang kemarin. Bayangin, itu langsung ngomong di depan mata. Kalau saya itu denger itu tak jabat langsung rambutnya sama saya. Betulan, mau apa? Ya mau apa lagi? Bayangin justru yang bercadar seperti itu dibilang ini ibu-ibu loh ini. Jangan-jangan eh, ini istrinya Narulis yang kemarin katanya. Padahal tiap hari dia ketemu perempuan ini bercadar tiap hari di kampungnya. Tiap hari. Tapi gara-gara dua hari sebelumnya ada penangkapan teroris, maka dia menjadi candaan Bayangkan yang pakai jilbab dicandai, yang telanjang dibiarin. Negara model apa ini? Hah? Ya sudah kan negara-negara kita juga. Ya. Mau kabur, mau kabur kemana? Ya tidak bisa. Ya sudah kita perbaiki minimal dari diri kita masing masing-masing. Maka ini seakan-akan uslubul madah bima yusyabihuna. Memuji tapi seakan-akan menghina. Ini memuji. Kamu itu tidak disiksa sama mereka tidak dibunuh oleh mereka kecuali karena kalian beriman kepada Allah dan Allah mensifati di sini Allah Al Aziz yang Maha perkasa Al Aziz menunjukkan apa ini maksudnya Allah eh itu hamba-hambaku kok sakit ya padahal aku yang disembah oleh mereka itu aku Al Aziz yang Maha perkasa kalau aku mau tidak perlu ngirim pasukan sama kalian tidak perlu tahu ceritanya Ashabul Qaryah dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin Ashabul Qaryah kaum Antaqiyah. Kirim satu orang nabi didustakan. Kirim dua, kirim tiga. Tiga orang didustakan semua, satu orang laki-laki yang beriman dibunuh pula. Anda tahu membunuhnya bagaimana? Kayak salib kancing. Diinjak perutnya sampai keluar usus dari mulut dan kemaluannya. Itu orang yang beriman dalam cerita surah Yasin, kaum Antaqiyah pasukan kalian, tidak perlu ngirim pasukan. In kana illa sayhatan wahidah. Cukup satu teriakan tok kalian. Kalau ngirim pasukan ya eman-emani menghancurkan kerucut kok pakai pasukan ya. Jibril teriak sana. Malaikat Jibril teriak di atas kampung itu hancur semuanya. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di sini. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah al-aziz. Allah yang mereka sembah yang karena menyembah Allah mereka disakiti, itu Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Maksudnya apa? Tenang umat Islam. Kalian ini dihancurkan sama mereka sekedar untuk Allah jadikan contoh untuk kaum setelah kalian. Karena harus begitu kan? Biar ada contohnya gitu loh. Ini loh, lihat kaum ini begini, kaum yang ini begini, kaum Ad begini, kaum tamu begini, ini kaumnya Ashabul Khudud begini, kaum kafir Quraisy Makkah begini. Masa kita mau nyuruh mereka maka Allah bilang Al-Aziz. Kalau aku mau keperkasaanku untuk kalian tidak ada apa-apanya. Allah bilang dalam surah Yasin, bahkan kami tidak perlu turunkan pasukan. Eman-eman turunkan pasukan, capek-capeknya pasukan. Sekali satu orang malaikat teriak, hancur semuanya. Al-Hamid. Dan Allah yang maha bijaksana. Nah, kemudian di sini hadirin ada suatu hal yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Al-Syirkiti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah beliau mengatakan wa qaddamna anna naqbatahum 'alaihim lil mustaqbal kami telah menceritakan di sini bahwasannya mereka itu memusuhi kita sampai mereka menyakiti bahkan sampai mereka membunuh itu untuk keimanan kita yang akan datang. Maksudnya apa? Sekarang beriman tidak apa-apa. Tapi jangan sampai keimanan kalian tetap baik sampai nanti. Maka mereka akan merusak keimanan kita yang akan yang akan datang. Maka apa caranya? Dirusak anak-anak kita. Televisi, internet, Facebook, video porno. Bapak-bapaknya biarin, karena ada nama maknanya sudah. Itu anak-anaknya kita rusak. Sehingga permusuhan ini permusuhan untuk yang akan yang akan datang. Maka kalau permusuhan untuk sesuatu yang akan datang, sekarang kita tidak siap-siap bodoh namanya. Iya ada. Ini permusuhan yang akan datang. Pasti ada. Karena mereka tidak suka keimanan kita ini terus ada mereka tidak suka. Mereka mau merusak. Maka ada salah satu dosen al azhar berdebat dengan orang Syiah yang sok manusiawi ngomongnya. Ketika ini membicarakan masalah peperangan di Suriah. Yang Syiah ini ngomong, kalaupun kita tidak bisa bersatu dalam akidah, mohon maaf ya saya tidak agak kecepatan. Ya. Kalaupun kita tidak bisa bersatu dalam segi akidah, maka kita bisa bersatu dari segi insaniah, kemanusiaan. Kata si Syiah ini. Bukan ini, si Syiah. Kata Syiah ya. Nah, ketawa dong biar tidak tegang. Kalau aku tidak ketawa saya juga tegang ini hidupnya. Syiah bilang kalau tidak kumpul secara akidah, minimal kita kumpul secara insaniah, sesama umat manusia. Maka kami tidak sepakat dengan orang kafir halal dibunuh. Silakan Anda. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan kembali. Ini orang Syiah tadi bilang kalau tidak kumpul dari akidah, maka kita akan kumpul dari segi insani sesama manusia. Maka tidak perlulah kita menghina dengan kata-kata, eh kafir, eh kalian perang sama orang kafir, hal darahnya. Kemudian Syekh dari Al-Azhar ini bilang apa? A'anta asdaqu qawlan amillah? Apakah omongan kamu yang lebih benar ataukah omongannya Allah? Padahal Allah itu telah mengatakan kepada kami, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah sendiri mengatakan kalian tidak akan mereka suka mereka tidak akan suka sama kalian, tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian itu ikut agama mereka. Itu omongannya Allah. Sehingga kalau saya percaya sama omongan gombal kamu, kemudian saya mendustakan Allah, saya tidak beriman namanya. Maka lebih baik saya mendustakan kamu dan saya mempercayai Allah. Tidak ada kumpul antara mukmin sama kafir itu tidak ada. Gitu, itu namanya akidah al-wala wal wal Maka jangan percaya oh kita akan berdamai ya, kita tidak akan saling menyakiti segala macam. Tidak ada. Rasulullah berkali-kali dikhianati di Madinah itu. Bani Mustalik, apalagi banyak apa bani-bani Yahudi itu ya. Kunaiqa, macam-macam banyak dikhianati Rasulullah. Rasulullah saja dikhianati. Lah apalagi cuma kita. Tidak ngerti apa-apa, ngaji gak sepiro, ibadah gak kuat. Lu nemen mana gitu. Jadi janganlah percaya omongan-omongan itu waspada itu wajib hati-hati itu hukumnya wajib persiapkan mulai sekarang karena apa nadmatahum alaihim lil mustaqbal kemarahan mereka kepada kita ketidaksukaan mereka kepada kita penyiksaan mereka atas kita itu untuk sesuatu yang masih akan datang maksudnya apa kalau sekarang beriman biarin yang penting besok kafir tidak apa-apa caranya bagaimana ya macam-macam melalui fashion lah, melalui cara berpolitik lah, melalui olahraga lah, macam-macam caranya banyak. Yang cara-cara itu mengajak kita dan generasi di bawah kita untuk kemudian ke depannya habis iman. Nah, kemudian di ayat ini al-ityan huna bi ta'ala. Allah mendatangkan di akhir ayat ini wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid Tidaklah mereka itu membunuh orang-orang beriman kecuali orang-orang beriman itu beriman kepada Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Menggunakan sifat Al-Aziz isyarat bahwa annahu subhanahu qadirun ala nusrat nusratil mu'minin wal intiqam minal kafirin. Itu menunjukkan apa? Allah itu bisa menghancurkan orang-orang kafir ini gampang. Maka dikasih sifat Al-Aziz untuk menakut-nakuti orang yang datang setelahnya. Kalau orangnya bin Ukhdud habis ceritanya. Tapi di sini Allah pakai sifat Al-Aziz untuk menakut-nakuti orang yang datang setelahnya. Man adani waliyan adantuhu bil harb. Barang siapa menyakiti kekasihku, Allah bilang apa? Tak umumkan perang sama dia. Itu menunjukkan apa? Hati-hati. Allah yang akan kalian lawan itu Allah yang punya sifat Al-Aziz yang Maha Perkasa. Maka jangan macam-macam. Kita pun kalau berdiri di belakangnya Allah, jangan takut, jangan minder. Karena kita punya Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Intansurullah surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti wajib hukumnya Allah tolong kalian. Dan Allah kokohkan langkah kalian. Tak mundur, maju. Cuma sunnatullahnya orang yang maju pasti melawan arah sunnatullah itu. Pasti. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Kemudian disifati pula oleh Allah dengan sifat al-Hamid yang maha lembut. Hamid itu yang maha terpuji. Terpuji itu orang terpuji karena dia punya sifat sifat baik. Kalau punya sifat baik, kemudian orang yang punya sifat baik tadi kemudian layak untuk di, dipuji, maka terpuji. Nah, Kenapa Allah menambahkan antara Al-Aziz yang perkasa diimbangi dengan Al-Hamid? Kenapa kok begitu? Imbangannya ini buat apa? Al-Aziz perkasa, menakut-nakuti mereka musuh. Dan orang berimannya pun biar tak ciut nyali. Maka Allah kasih sifat Al-Aziz. Al-Hamid Allah kasih sifat ini untuk dua perkara. Yang pertama, Anak mu'minina amanu rahbatan wa rahbatan. Orang iman itu kepada Allah karena dua hal. Raghbatan mengharapkan ganjaran warahbatan karena takut dari hukuman. Maka di sini Allah menceritakan kepada kita tenang saja. Allah yang Al-Aziz itu dia pula Allah yang Al-Hamid. Walaupun dia perkasa tapi dia juga Al-Hamid. Nanti ada Al-Ghafurul Wadud yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai. Maka di sini Allah menjelaskan di sini Al-Hamid untuk kemudian memberikan kepada orang-orang yang beriman bahwasannya Allah yang kalian beriman dengannya itu Allah yang terpuji, Allah yang baik hati. Dan perkara yang kedua, kenapa Allah menggunakan Al-Hamid di sini? Hatta la yai'as ulaikal kufar subhanallah. Hatta la yai'as ulaikal kufar min fadlihi wa rahmati. Allah pakai kata Al-Hamid supaya orang kafirnya tidak putus asa bayangkan ke ke apa? ke terpujiannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedetail itu Allah ngasih Al-Qur'an ini. Al-Aziz perkasa, takut-takutin mereka. Jangan macam-macam ya. Tapi biar mereka tidak putus asa sama Allah dikasih apa? Al-Hamid, aku juga maha terpuji. Supaya orang-orang kafir yang sudah bunuhin orang-orang yang beriman itu tidak putus asa untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah manus orang kafir tahu rahmatnya Allah seluas apa, maka orang kafir tetap akan yakin dia masuk surga. Kalau orang kafir tahu luasnya ampunan dan rahmatnya Allah, maka yang kafir pun yakin masuk surga. Dan kalaupun orang yang beriman tahu adabnya Allah, maka mereka akan yakin masuk neraka. Seimbang kan? Jadi ada menakut-nakuti, ada ngasih harapan. Kalau orang kafir tahu rahmatnya Allah, mereka tidak akan berhenti minta ampun sama Allah. Tidak akan putus asa mereka. Tapi kalau orang yang beriman ini tahu hukumannya Allah, mereka tidak akan berani macam-macam. Maka di sini Allah kasih Al-Hamid yang maha terpuji, yang maha baik, yang maha santun, yang maha pemurah, yang maha pemaaf, supaya pembunuh-pembunuh itu tidak putus, tidak putus asa. Subhanallah. Lah bagaimana dengan kita yang tidak pernah bunuh orang? kepada pembunuh saja Allah seperti itu. Perhatikan ayat berikutnya yang sesuai dengan ini dulu, yang sesuai dengan pembahasan kita ini. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Innal ladzina orang-orang yang fatanul mu'minina wal mu'minat menyiksa orang-orang beriman laki ataupun perempuan. Thumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak mau tobat. Apa Allah bilang? Falahum azabu jahannam walahum azabul harim. Mereka dapat neraka jahannam, mereka dapat neraka yang membakar. Tapi ingat ayat ini Allah bilang apa? Orang-orang yang menyiksa orang beriman, laki ataupun perempuan, kemudian tidak mau tobat. Perhatikan ayat ini, Allah manggil buat para pembunuh orang beriman. Pembunuh kekasih Allah dipanggil untuk tobat. Lihat ini ayatnya. Ini pembunuh kekasih-kekasihnya Allah ini. Pembunuh Auliyaur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Rahman, Ashabul Sujud, yang beriman semuanya dibunuh. Dibakar, disaksikan. Mereka duduk sambil minum kopi, melihat orang Islam dibakar. Tapi sama Allah ditawarin tobat. Ditawarin tobat sama Allah. Lam tubuh kalau tidak mau tobat, baru lahum adabu jahannam, dapat neraka jahannam, walahum azabul harib, dapat neraka yang membakar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan unzuru ila karamillah lihatan dulu kemurahannya Allah lihatan kemurahannya Allah Allah bilang sama pembunuh kekasihnya kalau kalian tidak mau taubat berarti Allah menawarkan kepada pembunuh kekasih kekasih Allah untuk taubat hadis yang lainnya dalam hadis al arba'in dan nawawiyah hadis yang terakhir hadis pungkasan hadis ke-42 saya pernah sampaikan di sini sebelum pengajian kita ramai seperti ini ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bin Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma ala ma kana minka wa la ubali." Eh, anak cucu Adam. Innaka ma da'awtani, selama kamu mau berdoa sama saya. Wa rajawtani, kamu mau meminta sama saya, berharap sama saya. Ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali Tak ampuni semua dosamu dan tak pedulikan lagi. Tak ampuni semuanya dan tak saya pedulikan lagi kata Allah. Bayangkan Allah bilang apa? Selama mau berdoa dan mau berharap kepada Allah, Allah bilang ghafartu laka ala ma kana minka ubali. Tak ampuni semuanya dan aku tak peduli. Seberapa banyaknya pun tak ampuni. Allah bilang, "Ya bani Adam, law balagha dhunubuka ala as-sama'i, thumma astaghfartani, sebanyak seluas langit kemudian kalian istighfar sama aku satu kali istighfar puni semua bayangkan ampunannya Allah ya yang terakhir Allah bilang ya bin aja innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyriku bi syai'a ataituka biqurabiha maghfiratan anak cucu Adam kalau kamu mati kamu bawa dosa Kamu mati, kamu bawa dosa, dosamu itu seberat bumi. Tapi ketika kamu meninggal, kamu tidak pernah berbuat syirik kepada aku, aku datang kepadamu, kata Allah. Bukan kita yang datang kepada Allah. Siapa yang datang? Allah datang sama kita. Bikurabiha dengan sebesar bumi pula, maghfiratan seluas ampunan. Bayangkan hadirin, ini loh yang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lucu kalau ada orang beriman mengatakan Allah tidak akan mengampuni saya. Dosa saya terlalu besar. Tidak bisa minta ampun sama Allah. Lakukan perbuatan salah lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Nanti kena lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Namanya manusia itu Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah. Bayangkan Rasulullah ini sempurna dan baik. Beliau bilang orang salah pun masih ada yang baik. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. Nah maka ayolah Bismillah. Tidak usahlah kemudian kita, itu dosanya terlalu besar. Minta sama Allah, doa sama Allah, berharap kepada Allah, istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Anda meninggal insya Allah dijamin surga. Tidak ada selain surga untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman yang pertama pengajian Jumat malam Sabtu di Masjid Masruki. Masjid masuki tapi tak ada isya kalau ini ya. Ini sekitar jam 8 sampai eh, setengah 8, setengah 8 sampai setengah 9 atau jam 9 judulnya ketika musibah menyapa. Jadi itu di masjid Masruki. Jalan apa namanya? Wahid Akhir. Masjid Masruki Jumat malam tak ada isya sampai setengah 9 judulnya ketika musibah menyapa. Sabtu malam Ahad ba'dal maghrib sampai isya di Masjid Ar-Rahmah Pasar Setahun petek. Judulnya Kitab Al-Adabul Mufrad oleh Syekh Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. Sabtu malam Ahad. Hari Ahad subuhnya suling tapi sulingnya bukan di alir Di Masjid Ar-Rahmah Corehan Di Masjid Ar-Rahmah Corehan betul ya? Masjid Ar-Rahmah Corehan itu subuh hari Ahad. Judulnya senyummu adalah sajadah Judulnya senyummu adalah senjata. Jadi itu insya Allah pengajian kita beberapa malam ke depan.